دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زخزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور para kiai ingkang kawula mulyakaken, para ulama, sesepuh, tuan bini pejabat pejabat-pejabat pemerintah ingkang kawula mulyakaken ugi kaum muslimin muslimat akramakumullah rahimakumullah masih dalam suasana hari raya. Mari kita merenungi sedikit maksud daripada hari raya. Hanya ada dua hari raya. Yang pertama kali Idul Fitri yang kedua adalah Idul Adha. Dan kedua-duanya ini adalah syukuran. Syukuran atas nikmat yang terbesar. Nikmat yang teragung, nikmat yang termahal yaitu nikmat agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. ringkasnya makna ayat ini bahwa Idul Fitri itu adalah syukuran atas nikmat hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita ini faham yakin bahwa kita ini adalah hamba Allah. Sehingga kita dengan mantap mengucapkan la ilaha illallah yang berhak disembah hanya Allah Muhammadur Rasulullah baginda Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah ini keyakinan yang demikian ini mahal semalekan. Boten sangger tiang kalian Allah dipun paringi zaman Nabi Nuh salatu salam niku menungso sak jagat niki sing dipun paringi iman niku namung tiang jaler sekawan dosa tiang istri sekawan dosa lintune sedaya mboten diparingi iman dadi intip neraka kabeh barang larang nih jadi kita takbiran pada malam hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya takbiran niku saking senenge. Ya. Niku para sahabat rumiyin nek angsal perkawis sing nyuwenengake banget niku takbir, Allahu Akbar. Saking senenge. Lagi kita niku malam bodoh Allahu Akbar Allahu Akbar maksudnya saking senengi diparingi nikmat agami niki Kita kedah bunga remen seneng syukur dipun dadosaken tiyang Islam niki. Niki anugerah gede tetapi kadah menuso sing boten ngertos. Keranten wong niku nek pun Islam, mantep, mancep, madep teko mati. Berarti telah mendapatkan segala-galanya. Sekedap malih dadi rojo-rojo enten nih Gusti Allah. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا menjadi raja-raja besar di sana kekal abadi selama-lamanya juta-juta tahun miliar-miliar tahun triliun-triliun tahun tidak ada habis-habisnya Bukankah semua orang ingin jadi raja? Bagaimana caranya jadi raja? Ikut pilkada, pilkades, jadi raja kampung. Nah, nanti paling lima tahun terus tidak jadi lagi. Sepuluh tahun tidak jadi lagi Kalau ingin jadi raja betulan, iman dan Islam ini dipegang mantep, mancep, madep sampai mati. Akan jadi raja-raja yang selama-lamanya di surga Allah. Bukankah semua orang itu ingin kaya? Bagaimana caranya kaya? Kerja siang dan malam itu pun juga tidak mesti kaya. Kalaupun kaya, juga tidak akan lama. Setahun, dua tahun, tiga tahun, kemudian mati, ternyata kerikil satu pun tidak punya. Kalau ingin kaya betul, ini agama ini dipegang dengan sungguh-sungguh. Sampai mati, maka kita akan jadi orang yang kaya raya. Keraton-keraton songo mas, keraton-keraton songo inten. pengawan pengawan songo susu, songo madu. Sing selawas-selawas. Sedaya tiang pengen sehat. Terus pundi carane? Saben dinten konsultasi kali dokter spesialis. Yeah. Tapi ternyata dokter spesialis dhewe iki lho. Kaya terus lara kau kaya mati sisa. Nah. Jomene pasiene dokter dhewe iki lho kaya ketoke ora patek sehat. Kalau ingin sehat betul, pegang ini agama sampai mati masuk surga sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya, kuat selama-lamanya. Semua orang ingin jadi orang yang ganteng, cakap. Yang perempuan ingin jadi orang yang cantik. Bagaimana caranya? Tiap hari pergi ke kap salon. Tiap hari olahraga kebugaran. Nah. Tapi nyatanya tambah hari tambah tua. Tambah dino tambah elek. Eh, koyo telek. Eh. Kalau ingin ganteng betul, cantik betul, pegang ini agama sampai mati. Nabi mengatakan, orang yang dulunya hitam di dunia, kalau masuk surga, wajahnya akan jadi bersinar sehingga tampak dari jarak seribu tahun. Hmm. Itu yang hitam itu kayak begitu. Bagaimana yang emang asli yang ganteng? Ya, mungkin tambah ganteng lagi. Hmm. Tapi Bukan itu permasalahannya. Mana amalannya tambah baik, maka dia akan tambah ganteng di sana. Kalau cantiknya manusia seluruh dunia ini dikumpulkan menjadi satu, tidak ada satu persen cantiknya wanita di surga. Dan kecantikan yang kekal, yang selama-lamanya. Apa yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini? Di dunia ini tidak ada Yang kita cari itu tidak ada Semua orang ingin bahagia Tapi di dunia ini nggak ada bahagia Harta tidak bisa mendatangkan bahagia Bagaimana bisa bahagia? Orang-orang kaya tambah hari tambah tua Tambah hari tambah tua tambah hari tambah dekat waktu, dia akan berpisah dengan seluruh hartanya. Bagaimana bisa bahagia? Di dunia ini yang bisa bahagia itu hanya orang yang dablek saja. Wis gak gelem mikir, eh, wis gak usah dipikir, wis turu, ya baru iso bisa bahagia. Nek dipikir dunia niku sinten mawon dadi sumpek sedaya. Wong sugih mawon nek gelem mikir ya sumpek lah iya pabrik nih aku nggak nggak pirang-pirang tahun gitu. Akhir-akhir kudu ditinggal nih. Aku neng kuburan Dewi orang gue pabrik eh. Mobil Mercedes sing anyar iki kudu tak tinggal nih. Omah sing nek tuku pirang-pirang melihat ya kudu tak tinggal nih. Bojo sing tak openi pirang-pirang tahun sampai budung belengkuk ya kudu tak tinggal nih. Kabeh tak tinggal nih dunia iki gak ening sisa nyenengne tak pikir-pikir. Iya panjene, tenan. Teng dunia ini kita cetok pikir ten mboten tensing barangnya barang nyenengne gak enak. Kita nih kalau iso seneng krono gak dipikir. Akeh mangan, kita mangan enak nih. Nah, nek kita sampean mikir jadi betul enak. Ya, ingu bar mangan ingu terus putu neng WC. Oh, gila jenenge mangan ini. Eh. Pokoknya dunia ini dipikir akhirnya mesti gak enak. Nah. Nek enom arek dadi tuwek, nek sehat arek dadi lara, nek mangan arek dadi ngoten niku. Ya. Cobi napa teng donya niku sing dadekne seneng tenan mboten entek. Kejawi setunggal agomo. Nah. Keranten agomo niki ya, ndadekne kita badhe mulya selawas-selawase. Agama nih iso ndadekno wong ayem, tentrem, adem nglakoni agama. Kanti yakin, kanti mantep itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah dan anugerah Allah yaitu agama ini hendaknya mereka itu bergembira jadi wong ini kudu gembira kudu seneng lawan agama niki huwa khairum mimma yajma'un agama iki luwih apik daripada sing dikumpulne wong-wong kafir kuwi kabeh bondo teknologi jabatan wis ora ning apa-apane dibanding agama nek umpama pangkate kabeh rojo, pangkate kabeh presiden eh, pangkate kabeh ahli teknologi pangkate kabeh wong sugih pangkate kabeh wong sing dipangkat, pangkat sak donya niki dikumpulne dari siji orang eneng apa-apane dibanding pangkat siji iman lan Islam. Nah. Karena pangkat-pangkat dunia, bondo-bondo dunia, teknologi dunia, apa kabeh iku mau pol-pole ya nul putul entek rening bekase. Walaupun pintero ngampek munggah teko bulan, sedelunggas ya medun mlebu ning kubure dhewe-dhewe padha mawon kali mboten saged napa-napa daripada munggah neng bulan luwe HP sampai munggah teng masjid. Nah, munggah neng bulan harus nyapo. Nah, das kesel gitu. Gak ganjaran ganjarane. Ya. Akhir-akhir neng kuburan. Wes munggah neng masjid aye akhirnya mlebu teng masjid lungguh wes oleh ganjaran. Nah. Jadi uang niku uang iman niku jauh neru-neru pikirane wong-wong sing mboten Jawa gitu. Sinten wong sing mboten Jawa niku? Wong-wong kafir niku. Niku mboten ngerti, ngertine donya niki. Lah wong iman niki niki wong iman niki wong jan Jawa tenan nika gitu. Ngerti donya ya ngerti sing sausin donya. Ngerti bumi ya ngerti langit. Malah ngerti singgai langit. Lah nek wong kafir niku ngertine donya tok. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ruwe donya tok. Wong kafir gue wong bodho. Ruwe donya tok. Gak ngerti akhirat gak ngerti. Ruwe menusa tok, singgahe menusa gak Ruwe sistem-sistem macam-macam sing teng jagat niki sing gawe sistem gak kenal. Nah. Wong kafir wong goblok. Wong kafir niku wong goblok. Saestu niku. Nah. Wong ngerti iki, ngerti iki, ngerti eh, gak ngerti Gusti Allah. Iku goblok niku, gitu. Dunya sing niki diulek-ulek ngerti kabeh. Tapi akhirat sing luwih gede orang ngerti. Barang-barang sing cilik-cilik sama bakteri-bakteri, virus-virus jenenge ngerti kabeh. Tapi sing gawe jagat sing moho agung malah orang ngerti. Sing cuwili cilik lo malah ngerti. Ular sing paling cilik ngerti. Nah, dipelajari. Tapi sing moho agung malah orang kenal. Kan aneh itu nggih. Wong goblok, wong kafir niku. Niki buatan kok ngelek-ngelek buatan panjang nyatane ngoten niku ngoten loh. Nggih. uang wong iman nih uang pinter nih uang iman niku. Jadi sampai nojo elu-elu uang wah ini, ini negara Indonesia ini negara belum maju negara sana negara sana negaranya orang kafir itu maju kleru wek <laughs> kleru Ya Indonesia ini yang paling maju. Nek iman, nek nek iman ini ya gak maju. Ya. Lah uang arneng ning swarga maju lebih ya. Apa sing jenis uang maju uang sarenen rokok kuwi? Mboten ya. Makanya kita ini bodoh syukuran Dini kita ini uang mulia mulya ini uang maju ini calon ahli swarga Fabidzalika falyafrahu. Senang dadi wong Islam seneng. Nah. Niki bodoh Idul Fitri. Lah nek bodoh besar niki syukuran. Syukuran ugi keranten kita didadosaken umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong iman niku enten sing wong iman umate Nabi Adam nguripe zaman riyen wong iman umate Nabi Nuh wong iman umate Nabi Musa Nabi Isa lan intune tapi sing paling istimewa wong iman umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya pimpinane sekabene nabi, sekabene rasul. Maka Allah dawuh dan Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Hai hey Muhammad, aku telah memberikan kepada engkau perkara yang sangat-sangat banyak, anugerah yang sangat-sangat banyak. Ya, anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi ini sangat-sangat banyak. Kausar itu maknanya sangat-sangat-sangat-sangat banyak. Fasalli rabbika wanhar maka sholatlah dan sembelihlah korban. Jadi Nabi itu menyembelih korban, sholat Idul Adha, menyembelih korban dengan maksud syukuran karena dikasih oleh Allah nikmat yang luar biasa banyaknya. Ini diceritakan panjang sekali ini sudah. Al Imam As-Suyuti itu ngarang kitab namanya Khosois. Dua jilid itu, Al-Khosois Al-Kubro namanya. Di situ cerita mengenai keistimewaan-keistimewaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh dibaca itu mungkin dibaca setahun nggak selesai itu. Hmm. Pokoknya Nabi itu manusia yang serba istimewa. Keringatnya saja itu istimewa. Wangi kayak minyak kasturi. Ya. Sehingga keringatnya itu diambil sama istrinya untuk campuran minyak wangi. Ya. Masya Allah. Kalau berjalan namanya awan mendung itu mayungi Nabi di mana-mana. Gak usah beli payung. Nah. Kalau berjalan, pohon-pohon di pinggir jalan itu pada mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pokoknya ini keistimewaan Nabi ini kalau dihitung itu sudah banyak sekali. Dan kita umatnya semua dapat bagiannya. Karena baginda Nabi ini pimpinan kita, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita. Maka kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, umatnya dapat bagiannya. Di antara bagiannya apa? Umat ini Amal sedikit gitu pahalanya sudah besar. Mangja abil hasanati falahu ashru amthaliha. Umat ini kalau amal sekali dihitung kayak amal sepuluh kali. Umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu amal sepuluh kali, mati sekali aja. Itu minimal. Kemudian Nabi doa, ya Allah, zid li ummati zid li ummati umatku tambahilah lagi pahalanya ya Allah Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, sekarang saya tambah umat kamu pahalanya 700 kali. Jadi kalau umat ini sholat sekali, itu umat dulu sholat 700 kali. Tapi Nabi belum puas. Ya Allah tambahilah lagi umatku ya Allah pahalanya. Maka dikasih tambahan 700 ribu kali. Orang yang mau memikirkan agama, memperjuangkan agama, pahalanya dilipatkan 700 ribu kali. Nabi masih belum puas lagi. Allah Mazid li ummati. Allah Mazid li ummati. Ya Allah tambahilah lagi umatku. Maka Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab." Umatmu yang sabar pahalanya nanti bihoiri hisab nggak ada hitungannya bukan seratus seribu sejuta dua juta pokoknya nggak bisa dihitung tapi caranya sabar sholat dengan sabar puasa dengan sabar dakwah dengan sabar memamurkan masjid dengan sabar ngaji dengan sabar zikir dengan sabar pahalanya bighairi hisab kalau zikir sekali-kali, kalau ada kesempatan ya zikir. Setelah itu nggak zikir, ini bukan orang sabar. Repot ya zikir, nggak repot ya zikir. Ini pahalanya nggak ada batasnya. Kalau orang seneng saya dakwah, kalau orang nggak seneng ya saya nggak dakwah. Itu bukan orang sabar. Maka pahalanya itu ada tapi dikit. Tapi kalau orang seneng saya dakwah, orang nggak seneng saya dakwah karena orang senang saya dakwah dapat pahala, nggak senang ya tetap dapat pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bah. Sarang-sarang teng masjid, bah. Lah nyapa kok ngajak-ngajak aku barang? Niki wau lho. Kulo mireng pengajian teng masjid. Niku nek uang niku sholat jamaah, makmumnya setunggal. Niku ganjarannya pitulikur. Nek makmume kale tambah kathah malih, Mbah. Nek makmume telu tambah kathah male, Lah niki ben wong-wong lu ganjarane tambah kuwata, dan jenengan teng masjid. Nek jenengan nyambut gawe teng Madiun niku sedina berarti sedina gajine sewu Terus nek teng Surabaya gajine tak juta apa mana, Jenengan milih teng Madiun apa teng Surabaya, Mbah? Benang Surabaya to, Nah, ini nek naik sholat griya ini ganjarannya siji, nek teng masjid ganjarannya tikel matikel. Terus pundi nek jalan masjid bareng-bareng. Mohon <laughs> Mohon diwarai cah cilik kaya kuwi. Cah cilik ngomong petuek. Ha. Nggih, apa napa Mbah. Nek jenengan mboten Gih, insya insyaallah binjing kula ajeng beri malih. Nah. Tanya apa rene? Dia ngerti iki lah aku moh Walaupun jenengan buatan kerso niku gawe Mbah Kiai wong ki aja-aja nek si gak gelem ya tetep oleh ganjaran naik. Mula jenengan buatan nih, ya kula terus mriki terus bendina mriki mawon. Marani jenengan. Masya Allah, wong kok nekate kaya ini menungso apa to iki? Wes ngene ae aku wis gak kuat ngrungokne omongmu kuwi aku mangkat ning masjid bareng-bareng kowe ya nah akhirnya ngono kuwi niki dakwah sabar namine nek dakwah Assalamualaikum monggo teng masjid alah <laughs> kok dadi ngajak-ngajak wong nang masjid bareng kurang gaya napa Kang nah nek wis ngono kuwi terus uh wong diajak apik kok malah nglarakne ati wis aku moh rene ini, gak sabar oleh ganjaran sithik ya yeah. Nek sing sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab. Wong sing sabar ganjarane gak ana hitungane. Niki sedaya barokai kita dados umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng kan pun mulai akan niki termasuk keistimewaan umat niki kanjeng ya, dan nah. kalian kanjeng Nabi niku didawuhi nerusne perjuangannya kanjeng Nabi dipun paringi tugas diparingi pangkat neta ya, kita niki saya ingin di pangkat pangkatnya nopo pangkate dadi umate Kanjeng Nabi. Lah wong niku nek duwe pangkat terus akhirnya duwe tugas. Ya Kados sini tiang gak ada pangkat lurah niku mungkin nggih terus duwe tugas kon ngurus desa. Tiang niku gak ada pangkat bupati wane niku mungkin terus gak ada tugas kon ngurus kabupaten. Lagi kita ini gak ada pangkat jadi umat e, kanjeng Nabi sing Fasilitasi Gaji ini mboten karu-karuan gede ini Niku mungkin nggih terus gak ada tugas. tugasnya Nerus napa? Nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Perjuangannya Kanjeng Nabi niku nopo Melasi umat, ngajak-ngajak umat ini datang agami. Kanjeng Nabi niku ini niku naik ditulis ku kuatah sangat, Pak. Sedaya sing enten Quran, sedaya sing enten hadis-hadis Kanjeng Nabi, sedaya sing enten kitab para ulama, kitab fikih, kitab tafsir, kitab napa niku niku jane ngoten nggih. Ringkese niku nggih amalane Kanjeng Nabi, perjuangane Kanjeng Nabi. Tapi sing sak monten katae niku diringkes tak kalimah tok. وما أرسلناك illa rahmatan lil alamin. Tugas ya Muhammad si cita melasi wong sak lagi Lah niki umate Kanjeng Nabi, kudu nerok Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya kudu melasi wong sak Diwelasi nih Nek jenengan melasi tiang urusan kesehatan nih melasi tiang urusan ekonomi nih niku gue Tapi sing paling penting, sing paling penting melasi menuso urusan agamane. Urusan akhirate. Nah ikilah welas sing paling gede. Nek umpami jenengan niku gadah putra. Jenengan paringi unjuan, paringi daran, pengobatan, damel griya, dikawinne, tumbasne mobil, niki sae. Tapi nopo gunane? Putrane niku sehat, omahe magrong-magrong, mobile mentereng tapi nek akhir-akhir ini ku ning neraka ku apa paedahe mula dawuhipun para ulama walaupun kita niki wis ngurusi anake wis ngobati anake ngegekne omah anake tapi nek dereng ngajak anak ini teng agami ngajak anak ini melampah teng dalan swargo menggak anak iki aja sampai mlebu rokok kita niki dereng welas tengah anak welas kita tengah anak niku nek kita niki pun ngajak anake bimbing anake dateng dalan selak keselamatan lah sing ketua kedawa lasi mboten anak kita mawon sedoyo umat kedah kita welasi Nek kita welas teng umat, mikirake umat, Kanjeng Nabi dawuh, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wong sing welas teng umat bakal diwelasi kali Allah Kang Maha Rahman. Tapi wong niku nek mboten mikirne agamane umat, ningali umat mboten salat, mboten poso, mboten kelingan teng Gusti Allah diumbar mawon niku jenenge kejam datang umat. Lah wong iku nek kejam datang umat mboten diremeni kali Gusti Allah. Jadi kita niki mikirake umat, mboten keranten kita niki pun sae mboten. Kita kita si elek. Eh. Tetapi kita mikirake umat supados Allah welas dateng kita. Mungkin Allah welas dateng kita, kita kiambak badi dadi sae. Lawang niku nek e pengen kesainan kangge sederek eh, niku mungkin Allah badhe ini kesainan teng awake dhewe. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi sapa wong sing berjuang ku barokah ya balik ning awake dhewe kita melasi tiang akhirnya kita dibalasi Gusti Allah kita pengen wong dadi sae kita kiambak badi disaeni kali Gusti Allah kita pengen wong mlebu swarga kita kiambak insyaallah badi dilebet enten swarga Gusti Allah jadi ampun ngantos enten sifat moso budu keadaan umat niki. lah maksud pengajian kita dalu niki. Kita syukur satu umat e Kanjeng Nabi, terus piye nek syukuri? Ngelakoni tindak-tindake Kanjeng Nabi, nyayangi umat e Kanjeng Nabi, oke mau selawat neng Kanjeng Nabi, ya sehingga tambah dino tambah dino tambah cedak kalian kanjeng Nabi neng akhirat diakoni jadi umat kanjeng Nabi melebu suargo bareng kanjeng Nabi Allahumma amin nah ini nikulah maksud ibu itu betul ini syukuran kita tinggal mati kanjeng Nabi. Nah syukuri ya apa? murid-murid sunai kanjeng Nabi. Nah. Enten kitab Taurat disebut disebutake umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Sak durunge mangan jik drembelan dosa. Tapi bar mangan krana neh mangan niku melok sunnah Nabi, dosa-dosane ngrontok kabeh. Niku tengkoran enten Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek kita nderek sunah Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah disenengi kalih Gusti Allah lan disepuro dosa-dosane kalih Gusti Allah. Mula dawuhe para ulama nih, jenengan. senin, nek duwe anak iki cilik ngono latihan engko nang kopiah. Terus omong iki sunah Nabi le kopiah. E. Selagi nih kopiah nih cek nempel eh, teng sirai anak kita niki niku mungkin enten barokai e. Belinge rodok sudo. Hmm. Kalau di Ramadan niku ngupaini lari-lari SMA nih niku. Lari-lari SMA nih kula siak teng pondok telung dino telung dino gantosan STM, SMA, ngenten mahasiswa sebagian telung dino telung dino no. Wong tanah bocah ora tau ngaji. Niku dilebok ning jero masjid wong akeh pirang-pirang ewu niku terus mboten purun ngrungokne ngaji. Awak awak awak kaya bebek, awak awak awak awak awak. Kula mumet ning ngrasani iki piye iki carane ben ambrek. Uteke rada padhang, meneh weteng dedet iki wong iki. Nah, akhirnya ya, wis ngene le saiki ku kabeh tuku kopiah kabeh ya eh kopiah niku tenggen kula niku kathah wis murah-murah 5000an kathah niku ya akhirnya niku ku kabeh ketu putih kabeh lah mbok sing ketu putih lho kok malah gelem ngrungokne to ngaji niku nah, niku anu barokai sunah nabi niku belinya itu ndak sudo orang hilang urung ngomongake kopi atau gitu? Betul sudo ngene. Yuhbib lakum yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wong niku nek nglakoni sunah Nabi disenengi Gusti Allah. Mek disenengi Gusti Allah dadi apik. Makanya dihar yang cara sunnah, Tilem yang cara sunnah, musur ngalor, madhep keblat Nah niku penting niku saat niki niku guru-guru SMA niku bodoh bingung sanjang nekula niku terus undi bocah cam berembu boleh nggak apa pengen nggak pengen nggak kalau omongin buatan nggak teh nah. nih. oh teh nih enggak nggih tuan omongin baru surang gatekne saya kira umpama sampean tak nggak yo gatekne nih nah Megang gak ini berarti ya padha karo muridmu nano. Eh, insyaallah lo ngateni. ini. Kui sebab ibu mbeling-beling mergo oh gak eneng amalan sunnah. Amal ini gak eneng amalan sunnah, akhirnya ini peteng beling jajal nih sunnah. Sidik-sidik. Ya. Nek zuhur iki jamaah bareng-bareng sing gelem ae, sing gak gelem Kau ra ketularan. Terus bar salat jamaah kowe maca buku Fadilah Amal. Apa untunge wong salat? Apa barokai wong zikir? Apa ganjarane wong poso? Diwaca. Saiki iki wong ki ngertine regane mobil, regane sepeda motor, tapi orang ngerti regane ngamal. Akhirnya orang ngamal. Jajalan menawi terus dimulai nih sunah-sunah sakwate. Nah. nek eh, nganggo kopiah terus urung kuat ya waktu salat nganggo kopiah lah aja waktu salat kaya arek boksen ngono kuwi nah. sowan ning Gusti Allah kok kaya arek olahraga iki piye eh, mbok yo nganggo kopiah sing apik ben salate ditampa karo Allah mengenai sholat itu tombol karo Allah rak belinge sudo Nah ini pendidikan-pendidikan semacam ini semulaikan dijauhkan dari umat Islam. Pendidikan ini pendidikan zuhir. Bagaimana orang jadi terampil. Bagaimana orang ini, orang ini, orang ini. Bagaimana orang, orang berkarakter. Nah, Macam-macam. Kau ada arapi belas. Gitu. Bagaimana orang itu kelingan yang gusti Allah itu gak patah dibicara. Padahal wong niku nek mboten eling kali Gusti Allah, niku mau api zahire tok. Sama tingali negara-negara sing mboten ten agami. teknologi ini maju, pendidikan ini maju, jarine ini maju. Tapi akhirnya Masya Allah Kegoliman yang betul karu-karuan Teknologi ini gue wong Nggo nindes wong, nggo belai wong. Kita itu e Kaya berbudaya, kaya duwe aturan Kita itu, e Nek gak eneng iman, beli tuh orang mungkin wong niku sakit sae nek mboten iman. Wong sakit terampil tanpa iman, tapi wong mboten sakit sae tanpa iman. Oh, umpama tanpa iman iso saged sae niku etok-etok-etok. Ora iso kok apik tenan gak iso. Laung karo Gusti Allah sing gawe jagat lho, dhek ora gelem apik. Kok akar manusa iso dadi apik? Ora iso, ora iso. Hmm. Pendidikan tidak akan mungkin dicapai tanpa iman dan iman tidak akan mungkin bisa sempurna tanpa ikut nabi. Seumpama manusia itu bisa mikir sendiri. Nah, seumpama manusia itu bisa mikir sendiri. Iso noto dewi, Allah tidak kirim nabi-nabi rasul-rasul. Allah ngirim nabi-nabi rasul-rasul itu kesimpulannya menusok ini noto menuso ora Nah. Menusa noto menusa kuwi padha karo wedhus nata wedhus kaya iso. Sing iso nata wedhus ki menusa. Ha, nek wedus buka kei tanggung jawab, eh wedhus, kowe padha totonan wedus sak magetan niki, sak Madiun niki Lho ya. Lah aku wedus kok kon noto wedus, ora iso to, Mbak Kang. <laughs> menusa kon noto menusa ora iso. Ha. Sing iso nata menusa ki nabi sing duwe ilmu luwih dhuwur daripada manusia. Mula Allah ngutus nabi-nabi, rasul-rasul nata manusia niki. Sapa sing melok nggih selamat, sapa sing gak melok ya umpama tata ketok etok tata, tapi jane ora tata. Ini perkawis penting aja den. Lah nabi-nabi rasul-rasul terakhir Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes orang ana nabi meneh, orang ana rasul neh sausai Kanjeng Nabi. Tapi La yazalu ta'ifatun min ummati Zahirin alal haq La yadurruhum man khazalahum Hatta ya'tiya wa'dullah walaupun seorang nabi, wis ora rasul, tapi Kanjeng Nabi dawuh selalu eneng umatku iki sing terus tegak negakne kebenaran ngampai teko dino kiamat iki terus. Mugi-mugi termasuk kita lan anak putu kita, wong kampung kita lan umat Islam enten negoro kita niki lan negoro negara lintune. Allahumma amin. Jadi walaupun zakat ini wis ora karu-karuan niku jek enten mawon Allah milih tiang-tiang sing ngoceh aku tenan jek eneng ae nerus nih perjuangan nih kanjeng Nabi jek eneng ae Buatin badi telas buatin jek eneng ae sing perjuangan kaya Nabi Lagi kita niki enten majlis niki badhe ndaftaraken ya Allah kula niki urip enten akhir zaman pun boten ten nabi boten ten rasul kula niki jenengan pilih termasuk wong-wong sing nerusake amalane Kanjeng Nabi Allahumma amin nikulah maksudnya pertemuan niki amalane Kanjeng Nabi itu kuata mungkin jenengan tanglet para ulama oh dawa ceritane tapi amalan ring ringkese Kanjeng Nabi niku nih umat, nih umat, nih umat, marani umat, ngopeni umat ben bodoh melaku nuju suargane Allah. Ben bodoh selamat rokok Nih Gusti Allah. Lan wong sing ngoten niku Kanjeng Nabi dawuh wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya ya hadis kursi Allah dawuh aku mesti senang ha. aku mesti senang karo sapa karo wong sing saling mencintai karena Allah Saniki lan teng mriki ki, lungguh sarang sarang mana remen krana apa? Sami-sami pegawai negeri yang mboten. Ini si petani itu pegawai negeri. Sami-sami bisnisnya yang mboten. Mung krana Allah. Niki termasuk golongan ni sing disenengi kali Gusti Allah. Wal mutajalisina fiyya. Allah remen, mesti remen kali wong sing lungguh sarang-sarang sarang karena Allah. Mungkin yang mantun ngaji niki ndonga sampean lungguh. Ngomong-ngomong kali ini. Nyapa kok lungguh barang iki, Karena Krana Allah. Kowe gak krungu ya. Nggih ngaji nggih sapa wonge sing kumpul lungguh karena Allah, itu disenengi Gusti Allah. Oh iya, ini pas ngantuk nggih. Iya. Wal mutazawirina fiyya Mesti Gusti Allah seneng datang tiang sing saling ziaroh mengziarahi karena Allah. Mungkin mantun pengawasan ini saman kenalan terus mungkin saman parani rencang sama nego. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sih sampean? ini kalau sing panggian teng masjid dia nih Oh, nggih nggih. Tengah napa Saling berziarah karena Allah. Allah mesti seneng dan tiang sing saling berziarah karena Allah. Wal mutabadilina fiyya. Allah mesti seneng kali tiang sing saling bantu membantu karena Allah. Lagi saling mencintai karena Allah wes. Lungguh bareng karena Allah wes ziarah krono Allah ya wes, Nah, bantu membantu krono Allah ki piye? sampai perlu kulo bantu nopo, Alah kulo niki mboten perlu bantuan nopo-nopo, Masalah rizki, masalah panganan, masalah niku niku dawe Kanjeng Nabi, wong ini mesti ditulis. Kulo meriki mboten jaluk duit sing sampean mboten ya. Tapi kulo nyuwun bantuan panjenengan barang sing penting sangat. Bantuan apa? Nih kulo. Masjid kulo ini kok sepi. Lah umpamin jenengan niku bantu kulo melok nih masjid terus pundi? Ben kita ini disenangi Gusti Allah. Oh Allah, insyaallah. Insyaallah. Ya, terus insya Allah terus budi maksudnya. Ya, monggo mangkat sana kita masjid bareng-bareng. Oh, lah gue jenenge saling bantu membantu krono Allah. Di padang mahsyar nanti kelak ketika seluruh manusia sudah mati semua. Raja-raja mati, menteri-menteri mati, orang kaya mati, orang miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati. Dunia sudah sepi, Tiba-tiba Allah berfirman, "Hei, bangkai-bangkai yang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah lapuk, bangunlah dari kuburmu." Tiba-tiba manusia semua bangun lagi, hidup lagi. Mulai manusia pertama Mbah Nabi Adam sampai manusia terakhir bangun lagi dari kuburnya. Tiba-tiba keadaan betul-betul sangat mencekam matahari begitu dekat udara begitu panas ya. orang berkeringat sampai mereka tenggelam dalam keringatnya tapi di sebelah sana-sana oh ada kursi-kursi yang indah sekali tempatnya teduh anyep maka orang-orang terheran-heran siapa yang boleh duduk di kursi itu. Maka para malaikat mengatakan yang boleh duduk di kursi ini adalah al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajawirina fillah, orang yang saling ziarah karena Allah. Wal mutabadilina fillah dan saling bantu membantu karena Allah. Maka orang yang di dunia itu dulu punya amalan saling mencintai karena Allah. Oh, iki nggonku iki langsung lungguh nih tempat-tempat yang mulia, adem, tenang ketika manusia dalam huru-hara kebingungan. Di tengah-tengah manusia di padang masyar semua dalam kebingungan. Tiba-tiba ada pengumuman dari para malaikat. Pengumumannya bagaimana? Silakan berdiri orang-orang yang akan dapat hadiah istimewa dari Allah. Silakan masuk surga tanpa hisap. Yaitu pertama orang-orang yang senantiasa memaafkan umat. Nah, orang yang senantiasa memaafkan silakan masuk surga tanpa hisap. Maka orang-orang yang di dunia suka memaafkan orang berdiri. Ternyata tidak banyak. Kebanyakan itu orang muring yang banyak. Ya. Orang yang maafkan sedikit. Ya. Masuk. Ada momen lagi. Yang kedua, Orang-orang yang senantiasa tahajud pada waktu malam silahkan berdiri masuk surga tanpa hisap. Nah, maka orang-orang pada berdiri. Ternyata tidak banyak juga, kebanyakan tidur waktu malam. Nah, tidur. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi sampai mati, silakan berdiri. Berdiri. Masuklah surga tanpa hisap. Maka orang-orang yang berjuang mikirkan agama sampai mati. mereka berangkat. Di tengah-tengah berangkat, kok ada malaikatnya nyegat, "Eh, kamu kok mau kemana? Mau ke surga, katanya suruh masuk." ya apa sudah dihisap? Mau dihisap apa saya ini? Dulu Urusan-urusan dunia saya saya tinggal karena berjuang kok mau dihisap lagi. Nah, maka Allah berfirman, eh biarkan aja nggak usah dihisap, langsung masuk surga tanpa hisap. Semoga termasuk kita semua. Insyaallah malaikat. Nah, sekarang ini mau ada pengumuman. Nah, siapa yang siap untuk meneruskan perjuangan Nabi tajud tiap malam, saling memaafkan saudara muslimnya, latihan 4 bulan, 4 hari atau berapa hari saja, silakan berdiri. Coba berapa orang yang bisa berdiri? Ah. Oh, ternyata tidak banyak. Ya. Yang berdiri jangan duduk dulu, berdiri dulu. Jangan duduk dulu. Sudah belum suruh duduk, duduk. Nah. Sekarang yang niat ini ke belakang. Nah eh, masuk masuk masjid. Eh, yang niat masuk masjid. Eh, masuk masjid. Eh, monggo. Monggo. Sing niat badhe latihan masuk agama sing tenanan, nggih. Monggo, kula aturi jumeneng. Melebet masjid. Sing masuk nate-nate niku, nggih. Niki kangge niki agama, Niki mboten acarane wong boro mboten niki namung niki tunggale tahlilan, pidaan, marhabanan wonten niku lho. Jemahan. Eh, Bodoh. Eh, Pelatihan Latihan nglakoni agamane awake dhewe piye nglakoni sing tenanan lho. Ya wis nglakoni itu rung patek tenanan. tentara eh. Tentara-tentara kok jadi bendino ya pelaku, tapi yang pelaku nih dereng tertib. Akhirnya dilatih tenggene bunti niku nggon tentara mereka, latihan satu dua satu dua latihan ini bolong bulan gitu. kon melaku bintinya dindine wis melaku kok dilatih melaku biyen nih orang gua aturan nah saya melaku sih yang gua aturan nek orang orang gua aturan kayak untuk gaji nek orang gua aturan untuk gaji nah. ya saya mengatakan kita iya jok ciri, ya saya selama selama yang aku mau. Tapi ning nglakoni agama iki bolong-bolong. Salat jamaah yang kadang-kadang mangkat, kadang-kadang ora. hati eh. ya cik rodok seneng. Nah, ini dilatih ben tambah tertib. Nah, mungkin tambah tertib, agama ini dilampai tertib, nopo sing badi kita rasakan kenikmatan. Sekarang manusia taunya nikmatnya sate, nikmatnya gulai, nikmatnya durian, nikmatnya apel. Nikmatnya agama lebih dari itu. Nikmatnya sholat, nikmatnya zikrullah, nikmatnya dakwah, nikmatnya etika di masjid. Ini manusia sekarang nggak tahu itu bahwa itu ada kenikmatan yang luar biasa. Maka Allah Taala, tapi syaratnya nikmat itu kalau tertibnya itu betul. Masak kalau tertibnya betul dimakan ya enak. Begitu juga kalau kita amal agama itu tertib, komplit, bumbunya itu komplit. Nanti rasanya pelong, masya Allah. Kok nikmat banget agama iki. Ya. Tapi yang lakukan agama ini asal-asalan, tak kena eh. Buat rasane. Kayak ini gaya rawon, ngoten Bumbu ini disawat kok tujuan Bro. Eh, kayak uyah sak kilo. Eh. buatan kena dipangan. Jenenge ya rawon tapi gak rasane. Samanten iki agomo, nih agomo niku mboten tertib, gak eneng rasane. Eneng ingur kesel. Eh. Salat kok rasane kesel. Eh. Wiritan rasane kok ngantuk. Eh. Oh, iki iya, tahu ngerasa nih, wiritan sing tenanan gue Nek wiritan kok tangguh tertib tenan nikmat. Nah, iktikaf nang masjid nek tertib tenan nikmat. Dene gak patek tertib, nggih nikmate kurang. Niki lah maksud niki. Sinten malih monggo sing niat malih. Pinten, tigang dinten, napa pinten, napa sedinten iki kenging, monggo. Berarti mlebet mriku ngancani rencang-rencang simpun niat niku. Mari mari. Monggo. dinten kemawon. Pinten dinten mawon, tigang dinten. Monggo itane kok. Ah, jalan nih. Ah. Monggo pegawai biasa. Monggo. Mangkene pegawai ini bisa diatur. Mungkin teng masjid tigang dinten gitu mungkin nek wayah nyambut damel kita kantor balik malah teng masjid etikaf damel amalan-amalan masjid ya kanjeng Nabi insyaallah nggih saya, sinten mawon kenging niki niki usaha kangge sinten mawon maksudnya namun tunggal mawon piye kita niku urip tambah dina tambah cedak le Gusti Allah namung niku mawon Awai dewi tambah dino tambah cedak karo kuburan, tambah cedak karo akhirat, pi tambah dino tambah mikirnya akhirat. Namun niku mawon mawon yang buatan boten perkara liya. buatan ajeng mikir nopo nopo Mikir tambah dino tambah persiapan akhirat, tambah dino tambah sejak karo Kanjeng Nabi, tambah dino tambah oleh ridani pangeran. Namun niku mawon usaha sareng-sareng. Lah jenengan nek sakit berangkat saniki Mengkene enten niku rencang-rencang teng lebet mesin niku teng kampung jenengan, teng masjid jenengan saman rencangi. Insyaallah Bang nggih. Saman rencangi. Man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza dewe Kanjeng Nabi. Sopo sing bantu wong berjuang oleh nih wong berjuang. Sopo sing ngopeni keluargane wong sing berjuang ya oleh ganjaran nih wong berjuang. Niku nenten rencang-rencang kita sing berjuang mencung masjid jenengan pikirakan keluargane. Dengan bantu keluargane jenengan oleh ganjaran nih wong berjuang. Kita ini kerja sama. Wa 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahake Dening Gusti Allah kabeh wong Islam ini kon gotong royong, bantu membantu. Aja jegal menjegal, bantu membantu. Enten wong dawuh Kanjeng Nabi ini hati sih Pak. Ajeng dikirim teng neraka. Basa ngoten pas perjalanan menuju neraka kepanggih kalih tiyang sing ajeng dikirim teng swarga. Lah wong sing ajeng dikirim teng neraka niku bungok bungok. Kang, Kang. Kowe kelingan aku. so kowe kuwi? Aku ki sing gaene nimbakne kowe nang masjid ya lo, Sing jikone banyu wungsu kowe kalau mau mosok ora kelingan. Oh iya. Aku ki dosa kowe arep dikirim nang neraka, Kang. Aku syafaat ana. Oh iya. Ya Allah niki biyen teng donya ngewangi kula ngibadah lho Gusti. Jenengan sepuro akhirnya disepuro oleh Gusti Allah buat ning swarga bareng-bareng. Nah, jadi wong Islam niku gotong royong, aja loloan, gotong royong. Dakwah gotong royong, ibadah gotong royong, didik anak gotong royong. Wallahu fi anil abdi, maka abdu fi anil akhih. Nek kita niki nulung kancane, Allah badhe nulung kita barokah balik teng kita piyambak nulung wong wijane nulung awake dhewe nah, enten sunggalipun pejabat niku kuwatah masalahe kuwatah masalah pun akhirnya moro teng setunggali kiai Mbah Kiai kalau niki kuwatah masalah ngeten-ngeten terus pundi niki Es ngene ae, pokoke ben ben bar salat subuh. Kowe iki sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Delik-delik aja ruwong, sedekah sing ikhlas karena Allah. Akhirnya kapan bar salat subuh sekian mbak ini ku nyelinap eh, tenggene tangga-tangga wae dhuwit tangga-tangga mboten roh. Mboten ledangu niku wong-wong sing ngamuk-ngamuk ajeng jungkel ki ambake malaikat situ. Akhirnya mau malih teng ngene Kiai, alhamdulillah. Mun betul sida wong sing ngamuk-ngamuk men meneng saniki. Iya. Kok kanjeng Nabi ngendikake sedekah meneng-menengan kuwi ndadekne murkane Gusti Allah eh, adem. Apa meneh nggur murkane wong, halah eh, adem kecil. Nah. Lah kita ni sedekah niku mboten kok bantu wong jane, bantu awake dhewe. Hmm. Nah, ini bantu wong kuwi yang ngapain awake dhewe. Dia nopo setahun kepengker kan nego yang enten tiang nego, teng Jakarta, tiang kampung kula kok, bawa mobil. Bosa tengah ding Cikampek mobil e guling. Kuwabeh sak mobil mati kabeh. Sing sitok niku lho. Waras wiris mboten mboten kena nopo-nopo Akhirnya kelotang keloti, bagi kok sakti mengi amalan apa kan? Eh, boten gadah amalan menapa. namun niku lo, lo ajeng mangkat kok niku teng masjid yang teng pengajian ngoten. Terus lo kali sing masak niku ngwehi eh bu, Aku titip Kang yo, aku orang Jakarta aku gak iso melok. Aku titip duit 50 iki. Gue tuku-tuku apa kono bramang-bramang bawang, ya. Wis, Nah niku kok akhir jadi selamat. Mengko kula nanti kelingan pengajian niku nek sedekah ki nolak balak. Lah kok nggih itu to. Nah. Jadi bantu wong jadi jane apa awake dhewe. Aja bantu wong ora ora mangsamu bantu wong ora iki bantu awakmu dhewe. Insyaallah Bang ya. Mikirnya masjid uang, e niku mungkin bali barokah neng masjid Dewi. Mikirne kampunge wong gue barokah balik nang kampunge dhewe. Mula kampung Madinah Al Munawwarah sing barokah mboten karo-karuan wong sak donya dugi mereka krana napa? Krana wong Madinah nu mikirne wong liya, mikirne kampung liya. Akhire Madinah mbak di kampung sing paling sae.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 اصحاب رسول الله اجمعين اغفر لنا يسر لنا بارك لنا ايدنا وحدنا في امورنا كلها يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah ampunilah kami kedua orang tua kami ahli keluarga kami dan umat Islam seluruh alam ya Allah Satukanlah hati, satukan fikir ya Allah Untuk kerjasama mengamalkan agamamu Menghidupkan sunnah-sunnah nabimu Sampai akhir hayat kami semua ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Tolonglah kami Tolonglah keluarga kami Tolonglah umat Islam semua ya Allah Selamatkanlah mereka ya Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah mudahkan kami ya Allah. Mudahkan umat Islam semua ya Allah untuk memakmurkan masjid-masjidmu ya Allah mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah kerjasama satu sama yang lain ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin niki badhe dipun terusaken kiai-kiai sepuh sami rawuh badhe ndonga keranten Kanjeng Nabi ndawakan al barokah fi akabirina.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 ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها min wali ahwali wal afat wa nabiha biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syajiat wa tarfa'una biha indaka alat darujat, wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il fil khayati wa ba'dal mamat Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أئنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الدير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك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 ربنا فتقبل دعاء اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والتقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه ولا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه الله Allahumma inna nas'aluka imanan thabita wa qalban khashi'ah wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa akhlaqan karimah wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'a halan thayyiban mubarakah برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بفضلك الخيرات وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة najata minan nar Allahumma qulna bima razaqtana wa barik lana fima a'titana birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah tatalah kehidupan kami ya Allah tatalah kehidupan keluarga kami ya Allah tatalah kehidupan anak keturunan kami ya Allah Angkalah kehidupan daripada kerabat-kerabat kami ya Allah Tetangga-tetangga kami ya Allah Teman-teman kami ya Allah Allahumma ya Allah Selamatkanlah kami Anak-anak kami, keturunan kami Keluarga kami, tetangga-tetangga kami Teman-teman kami ya Allah Innaka ala kulli syai'in qadir Ya Allah Selamatkanlah kami ya Allah Dari keturunan kami ya Allah saudara-saudara kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك iya, نعبد